Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'ad Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al Asy Pekanbaru rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-385 dari Samail Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sarah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik yang mengatakan tatapan terakhir Nadartuha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau membuka tirai di hari Senin ketika itu Aku melihat wajah Nabi seakan-akan dia adalah lembaran mushaf yang putih berseri-seri bercahaya dan manusia para sahabat ketika itu sholat bermakmum dengan Abu Bakar dan Nabi berisyarat kepada para sahabatnya makna isyaratnya usbutu tetaplah kalian ini, ya, tetaplah kalian lanjutkan dan Abu Bakar mengimami mereka lantas wa si sijfa Nabi kemudian ma Asijfa maknanya tirai. Tapi kemudian menjulurkan tirai, menutup tirai setelah tadi menyingkapnya dan Rasulullah saw. wafat min akhiri Dhalikal yaum di akhir hari itu. Hadis ini juga diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Isi hadis ini penjelasan tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat di waktu duha pada hari Senin. Dan sholat an-nasu dan para sahabat sholat subuh pada hari itu di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istadabi al-marad eh, penyakit atau sakit itu demikian hebat pada beliau pada hari itu. Eh, beliau membuka tirai dan memandangi para sahabatnya yang baris teratur, sufufan berbaris, muntalimin teratur, dalam keadaan khudu, tunduk kepada Allah, merendah di hadapan Allah, menyembah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan takut dengan siksa Allah. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat para sahabat dalam kondisi ini demikian, Nabi tersenyum sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Anas thumma tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dhahikan tersenyum eh, eh, ribtatan karena senang wa farahan senang suruhan gembira dengan umatnya yang mengerjakan salat berjamaah dan Anas memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fitil kalah ketika itu. Dan dia gambarkan uh, wajah Nabi dengan keterangan sebagai berikut seakan-akan lembaran mushaf maknanya fisofa wajahnya eh, ceria atau jernih wajah Nabi ketika itu jernih wal husni tanpa indah wal baha berseri-seri wal jamal indah wal israq dan bercahaya ya. Nabi e, gembira dan senang melihat umatnya yang e, ramai ini sholat berjamaah kemudian Nabi menjulurkan tirai alaih salatu wassalam dalam keadaan gembira karena satu pemandangan yang menggembirakan satu potret yang menyenangkan umatnya kumpul di masjid mengerjakan salat. Akara Allahu aina nabiyhi maka Allah Subhanahu wa taala senangkan jiwa atau diri nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan potret yang menggembirakan dan keadaan yang menyenangkan. Maka di, maka senyum dan tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senyum gembira dan gembira kawat ainuhu senang diri Nabi dengan pemandangan yang menggembirakan ini. Walam yakun al-amru dan tidaklah permasalahan tentang kedudukan sholat mulianya sholat itu ter, eh, berkaitan cuma sampai batas ini saja di hari-hari terakhirnya Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Bahkan Ali radhiallahu anhu mengatakan sebagian diet kelima Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang kuat karena akhir kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-salata salata ittaqallah fima malakat aymanukum. cekalah salat, cekalah salat. Ya bertakwalah kalian kepada Allah dalam sikap kalian terhadap budak-budak kalian. Bahkan bahkan jahat terdapat penjelasan yang lebih lebih lagi ini penjelasan yang lebih luar biasa lagi min hadza dari ini. Diatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang kuat dari Anas. Anas mengatakan, mayoritas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kematian, bahkan ketika beliau yughaghir. Ya, ketika beliau sakaratul maut, ketika nyawanya ada di tenggorokannya. Ketika nyawanya beliau ada di tenggorokannya Iya, yang Nabi yang keluar dari lisan Nabi ketika itu as-salata wa ma malakat aimanukum jaga salat dan apa yang dan budak-budak yang kalian miliki dan Ja'a Aida demikian juga dari Ummu Salamah radhiallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan anau kana ammatu wasiyatin nabiyillah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi mayoritas bolak-balik yang Nabi wasiatkan. Ya, diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik kehidupan akhir kehidupan beliau adalah as-salata salata. Waman malakat aimanukum Jaga sholat, jaga sholat Dan tunaikan hak budak-budak kalian Hatta ja'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai Nabi ya, Itu Yujaljiluha me, ya, menggoncangkannya di dadanya. Wama yafidu biha dan apa yang diluncurkan oleh lisannya dan itulah yang diluncurkan oleh lisannya. Maka ini semua menunjukkan agungnya kedudukan salat dalam Islam. Maka tatkala Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, para sahabat pun gembira sangat gembira. Mereka mengira bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang maju untuk mengimami mereka di sholat subuh ketika itu. Namun Nabi berisyarat pada Abu Bakar dan para sahabat yang bersamanya. Makna isyaratnya Nabi tidak eh, karena sakitnya Nabi tidak kuat untuk ngomong pakai bahasa isyarat maknanya bisa dipahami usbutu tetaplah di situ lanjutkan Kemudian setelah Nabi berisyarat, Nabi kemudian menjulurkan tirai ai akha. Di alqa maknanya akha menjulurkan sijifa artinya sitar tirai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap di rumahnya sampai dicabutlah nyawa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hina ad duha. Ketika duha itu di puncak panasnya, min kalium di hari itu mungkin jam 10 atau jam 11 di pagi hari jam wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada wa inilah yang benar Maksudnya wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Indamashtadad duha Ketika duha itu ada pada puncaknya Fidalikal yaum di hari itu Dan ini adalah ijma para ahli sirah Nabi Adapun uh, yang kita di uh, eh, riwayat yang baru saja kita baca Rasulullah wafat di akhir hari itu yang bisa dipahami sore hari. Seperti Senin sore. La La'alla al-murad bidzalika boleh jadi yang dimaksudkan dengan kalimat ini adalah tahaqqun nasi minal khabari. Yakinnya para sahabat wafatnya Nabi. Itu sore harinya. Kalau real Nabi wafat itu Tuhan mungkin jam sepuluhan an di waktu duha. Namun tahakkuk kepastinya Anas ya, para sahabat kalau Nabi itu wafat dengan segala dengan didahului berbagai macam peristiwa sebelum mereka yakin itu yakinnya di sore hari Senin sore. Di karena aku makubita di awal Nabi dicabut nyawanya itu ketika duha itu di puncak duha di hari Senin. Dan setelah itu asbah anak fi amri marid orang dalam kebingungan Wafisyakin mereka ragu-ragu tentang kebenaran berita ini mereka mencari Abu Bakar falam tatkala Abu Bakar memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar membaca ayat mulia ini Inna kamayitun ba innahum mayitun. Sejak engkau akan mati, mereka juga akan mati. Tsumma qabbala baina 'ainaihi. Kemudian Abu Bakar mencium kening Nabi di antara dua mata beliau. Tsumma khataba an-nasa. Kemudian Abu Bakar berceramah kepada para sahabat. Mukhbiran bihadil faji'ah al-kubra. Mengkabarkan musibah besar dan musibah agung yang baru saja terjadi. Kemudian selanjutnya dari Al Aswad dari Aisyah, Aisyah mengatakan, aku adalah sandaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersandar di dadaku, atau beliau mengatakan di pangkuanku. Pada Nabi minta bitostin satu wadah sejenis baskom untuk kemudian beliau kencing di situ, summa bala, kemudian beliau kencing, famata dan tak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Di sini juga diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Ya, di sini pahami ragu-ragu apakah tidak ada, apakah Aisyah mengatakan di dadanya ataukah di bangkuannya. Namun lihat-lihat yang lain menunjukkan bahasanya Ibunda Aisyah adalah sandaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersandar di dada Aisyah. Dan perlu diketahui bahasanya ya, orang Syiah bikin ya, mereka tidak rida dengan riwayat ini, kemudian mereka bikin riwayat palsu bahasanya Nabi meninggal di pangkuannya Ali. Ini Nabi meninggal dunia di pangkuannya Ali. Ini mereka sangat tidak rida dengan riwayat yang mengatakan Nabi meninggal di pangkuan atau bahkan di dada dan peluan Aisyah. Karena mereka yakini ya Aisyah itu itu kafirah, kafir, ahli nar. Gimana Nabi wafat dalam keadaan di peluk Aisyah? <clears throat> Maka mereka bikin hadis palsu. Yang kemudian hadis palsunya mengatakan Nabi wafat di pangkuan Ali. Wakana Bataul marat dan eh, awal sakitnya Nabi yang ter, yang berujung pada kematian wastata alaih dan kematiannya itu, eh, sakitnya itu tambah parah di hari Senin sebelum Senin sebelum Senin wafatnya Nabi seminggu sepekan eh, Nabi mulai sakit parah itu Senin sebelum Senin Allah di matafi Senin yang Nabi mati atau meninggal dunia ketika itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Senin itu di Senin sebelumnya minta izin pada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah radhiallahu anha dan mereka para istrinya pun mengizinkan hal itu merelakan hak mereka perlu diketahui ini fikih berat poligami ketika sakit tetap wajib pindah ya, pindah rumah ya, sakit itu tetap wajib pindah rumah ketika itu e, jatah giliran istri yang lain ya, ketika kemudian ya, jatahnya di sini cuma sehari kemudian kemudian eh, hari berikutnya jatah istri yang kedua ya maka sambil sakit-sakit sambil menggigil sambil ya, sambil panas dingin pindah ke istri yang lain ya, ke rumah istri yang lain ya. dan itu lumayan kalau itu bantul sama seliman itu lumayan itu ya. ya, <coughs> maka Nabi di ketika sakit beliau masih ringan beliau pindah-pindah ya sebelum hari Senin. Ketika itu Nabi sudah mulai sakit. Nabi pindah-pindah, tetap seperti biasa. Hari ini di sini, hari berikutnya pindah tempat, berikutnya kemudian pindah. Nah di hari Senin yang sebelum Senin, Nabi sudah berat. Ya, dan ketika eh, ketika sebelum eh, sebelum beliau berat, ya, beliau bolak-balik nanya kapan hari Aisyah kapan hari Aisyah. Demikian eh, beliau tanyakan bolak-balik keinginan Nabi untuk berada di rumah Aisyah. Akhirnya ketika beliau kondisinya sudah semakin berat di Senin sebelum Senin, Nabi minta izin sama istri-istrinya agar mereka merelakan hak gilirannya. Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah tanpa pindah-pindah dan mereka semua mengizinkannya dengan kerelaan hatinya tanpa terpaksa. Fakharaja baina nah ketika e, Nabi dipindahkan ke tempat Aisyah bisa kita bayangkan kondisi sakit beliau bayna baina ini. beliau keluar ke tempat rumah Aisyah dipapah dua orang takhutu rijlahu fil ardi dua kaki Nabi itu membuat garis di, di tanah. Artinya betul-betul sakit banget. Ya, beliau tidak bisa melangkahkan kaki membantu orang yang memapah beliau. Dua kakinya itu membuat garis, takhutu membuat garis rejelah dua kakinya fil arti di, di tanah. Untuk pindah dipindahkan ke rumah Aisyah. Meskipun sudah kondisinya sudah sakit berat, semaka nama tidak di rumah. Meskipun sakit beliau tambah berat. khuju wa yusalli tetap ke masjid dan sholat binasi jadi imam itu dalam keadaan padahal kondisi sakitnya tadi ya untuk pindah ke tempatnya Aisyah dipapah pakai dua orang tapi tetap jadi imam merasa masih kuat ya lain dengan sebagian orang sekarang ya anget dikit sudah lah di rumah saja ya. pening-pening dikit ah rusoh ya. ya cuma pening-pening dikit cenut cenut ya. dikit ah di rumah saja ya, lihat Nabi saw. ya. <clears throat> hatta Ida maratat istatabihil marat Sampai ketika istadabil marad, sakitnya tambah berat. Maka beliau minta pada istrinya untuk mendatangkan tujuh kirbah air. Ya, tujuh kirbah air. Ya, kemudian di uh, kemudian itu kemudian dituangkan pada Nabi waktu salat pada waktu salat untuk menyegarkan badan Nabi. Falamma fa'alna maka setelah mereka para istri yang mengumpulkan apa yang Nabi minta ya kharaja ila nasi maka beliau keluar rumah menemui para sahabatnya di masjid kemudian sholat jadi imam bagi mereka wa kana akhiru sholatin shallaha bihim yaumal jumu'ati ya. dan hari terakhir Nabi jadi imam ya hari terakhir Nabi jadi imam adalah hari Jumat hari terakhir Nabi jadi imam dan dijelaskan sampai sholat apa Nabi kuat jadi imam Summa tawalan mata kemudian yang jadi imam sholat adalah Abu Bakar atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Bakar itu jadi imam mengimami para sahabat sejak hari Jumat ketika Nabi masih hidup, Abu Bakar ini mengimami sholat sejak hari Jumat sampai sholat subuh hari Senin. Setelah itu barulah wafat sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kemudian Bunda Aisyah menceritakan Nabi Da'a meminta wadah untuk kemudian kencing, kemudian Nabi kencing dan meninggal dunia setelah itu. Hai, artinya Nabi minta satu wadah untuk kencing karena rasa sakit kuat istad Nabi. Karena rasa sakit itu istadabihi sangatlah berat pada Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk berdiri dan bangkit, untuk kencing, untuk pergi ke tempat kencing. Dan terdapat dalam satu riwayat di Sahih Bukhari dari Aisyah, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau dalam keadaan Nabi itu baina sahri wan nahari di antara eh, sahar dan nahar. Sahar itu ari atau ini paru-paru. Ini dada, tentu paru-paru letaknya di dada. An-nahar itu dada bagian atas. Maka posisi kepala Nabi ketika wafat itu di diperlukan Ibunda Aisyah. Di antara kemudian eh, posisi paru-parunya dan ya dan nahar nahar itu di eh, atasnya ada puncaknya ada perbatasan dengan uh, dengan leher Wahad makna dan riwayat ini semakna dengan riwayat yang kita baca kuntu mustani dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bila sadari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersandar di dadaku ketika beliau wafat. Eh, perlu diketahui bahasanya e, penggemar klinik dan sejenis itu mereka beralasan e, kenapa kemudian ada ritual e, sumur dari tujuh air dari tujuh sumur mereka beralasan dengan tujuh kirbah ya, tujuh kirbah yang Nabi minta e, untuk mandi beliau. Hmm saya pernah baca tulisan orang uh, ya klinik itu ya, penggemar klinik ya, beralasan kenapa ada tujuh sumur ya, tujuh air ya, air dari tujuh sumur ini ya. maka didalili pakai Nabi wafat ya, ketika beliau sakit beliau minta air tujuh kirbah maka kita katakan 7 kilbah itu tidak mesti harus 7 sumur ya. Boleh jadi satu sumur cukup untuk 7 kilbah <clears throat> Karena kilbah itu wadah uh, Wadah air terbuat dari kulit <clears throat> Maka itu tidak mengharuskan Kalau itu dari sumur yang berbeda-beda <clears throat> Dan al dari tujuh ini adalah Dan ini adalah wakiatul ain kasuistik bukan syariat yang bersifat eh, general. Di, namun ini kasuistik Tapi boleh jadi merasa perlu air dalam jumlah yang banyak untuk menyegarkan badan beliau Maka beliau kemudian meminta dengan di, eh, Meminta secara khusus sekian kirbah ya, Kemudian dari Al-Qasim bin Muhammad <clears throat> Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Berarti ini keponakan Aisyah. Dari Aisyah, anak kalau Aisyah mengatakan, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bin maut dan beliau dalam keadaan sekawatun maut di menjelang kematian beliau. Di dekat Nabi ketika itu ada wadah isinya air. Nabi masukkan tangannya di wadah itu dan tangannya dipakai untuk kemudian beliau usap wajahnya dengan air Summan kemudian Nabi mengatakan Allahumma a'inni ala mungkara atau ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku untuk menghadapi sakaratul maut atau kesusahan kematian. Catatan kaki Hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di jamiknya dan sanad hadis di atas dhaif karena majhulnya Musa bin Sirjis atau Musa bin Sarjis akan tapi terdapat dalam saya Bukhari dari jalurnya Takwan bekas budanya Aisyah radhiallahu anha senyai budak Aisyah mengatakan <clears throat> sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena baina yadaihi di dapat beliau ada rokwatun rokwatun adalah gelas dari kulit ya, gelas minum dari kulit atau ulbatun atau wadah isinya air Umar salah satu perawi ragu-ragu maka mulai Nabi masukkan dua tangannya ke dalam air kemudian menggunakan dua tangan tersebut untuk mengusap wajahnya sambil mengucapkan la ilaha illallah Inna lil mauti sakarat la ilaha illallah sesungguhnya kematian itu memiliki kesusahan kemudian e, Nabi tegakkan tangannya sambil mengatakan fi rafiqil a'la hatta qubida sampai Nabi wafat. Setelah wafat, pada saat wafat, lemeslah tangan yang beliau tadi tegakkan wa malat yaduhu. Kemudian lemeslah dan condonglah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka isi konten dari uh, riwayat yang kita baca adalah benar adanya semakna dengan hadis yang ada dalam riwayat Bukhari. Penjelasannya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mobil muat. artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam matat kala badaat mulai tukbatu ruhuhu. Ya, rohnya dicabut. Maka Ibunda Aisyah memandangi Nabi. Di dekat Nabi terdapat qadahun. Qadah artinya wadah yang dipakai untuk minum berarti gelas wa yudkhil yadahu Nabi masukkan tangannya di wadah tersebut dan Nabi usap wajahnya dengan air. Sumaya kemuliaan kemudian Nabi berdoa minta sama Allah agar dibantu menghadapi sakaratul maut. Dan Nabi mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah sambil mengatakan inna lil mauti sakarat. Ya, sakarat itu artinya syiddah, kesusahan, wajahun rasa sakit, alamun, rasa sakit. Kemudian Nabi tengadahkan tangannya dan Nabi angkat ke atas sambil Nabi katakan fi rafiqil a'la hatta kubita sampai Nabi wafat kemudian tangan beliau lemas. Allahumma ahini ala mungkarat mungkarat di sini maknanya syadaid kesusahan. Maka ya Allah bantulah aku untuk menghadapi kesusahan kematian. Dan dalam kesusahan kematian ini takfir terhadap penghapusan terdapat penghapusan dosa warif atun dan jika tidak ada dosa maka ini akan jadi sebab naiknya derajat seperti musibah statusnya seperti musibah dalam uh, dan juga diatkanlah atirmi di dalam jamiknya dengan menggunakan romalo maut romalo maut sama syiddah kesusahan kematian Kemudian dari Ibnu Umar dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, aku tidak iri dengan seseorang karena enaknya kematiannya setelah aku melihat susahnya kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan kaki dua hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi jami'nya. Namun hadis yang dibawakan oleh At-Tirmidzi sanadnya dhaif karena ada rawinya yang majul yaitu Abdurrahman ibn Al-Ala akan tapi terdapat dari Aisyah dalam Sahih Bukhari yang mendukungnya Aisyah mengatakan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan sungguh Nabi dalam pelukanku di antara hakinah dan takinah Fal aku sudah maut di ahadin maka aku tidaklah membenci ya, tidaklah kemudian punya pandangan negatif sidatal maut li ahadin ketika melihat dan mau ada seorang yang meninggalnya dengan cara susah abadan sama sekali setelah itu aku tidak punya pandangan negatif bahkan Nabi SAW setelah aku melihat betapa beratnya kematian proses kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hakinah dan takinah sentak atas dada batas dengan leher Lakinah asfal batan mimma eh, bagian bawah perut di dekat pusar atau sama sama dengan hafina bisa juga artinya nukotun nahar lakuan leher lakuan leher leher dengan dada ada lakuan ini namanya hakina juga bisa disebut juga zakina Nah, e, penjelasannya nih Ibunda Aisyah maksudkan lau naha alimat. Kalau seandainya beliau mengatakan ada seorang yang meninggal dengan mati yang enak, mudah tidak nampaknya tidak beliau tidak merasakan rasa sakit atau kemudian e, rasa sakit tidak pula capek maka beliau tidaklah iri dengannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa beliau di detik-detik terakhir beliau ketika beliau meninggal dunia bahwa wa jadi itu rasa sakit dan rasa sakit yang luar biasa padahal beliau adalah manusia paling mulia Padahal beliau adalah manusia yang terbaik. Dan apa yang menimpa Nabi berupa sakit yang berat dan sakaratul maut Bisa tapi dengan sebab Nabi punya ganjaran untuk Nabi ganjaran dua kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sakit beliau dan beliau yu'aku wa'kan syadidan. Beliau mendapatkan rasa sakit yang luar biasa. Waktu aku katakan, wahai Nabi, sungguh engkau mendapatkan rasa sakit yang luar biasa. Kultu maka uh, Ibu uh, Ibnu Mas'ud mengatakan inna daka sesungguhnya hal itu karena untukmu ganjaran dua kali lipat. Nabi mengatakan ajal betul. Tidak ada seorang pun muslim yang tertimpa ya, ke, kesusahan dan penderitaan kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya sebagaimana rontoknya daun-daun pohon. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan tatkala Rasulullah SAW alaihi wasallam wafat, para sahabat berselisih tentang pemakaman Nabi. Ya, akhirnya sebagai kata putusnya Abu Bakar mengatakan aku mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu hadis yang tidak aku lupakan, yang aku ingat betul. Nabi mengatakan, tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang Allah ingin agar sang nabi itu dimakamkan di situ. Ini hadis yang didengar. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan makamkanlah Nabi di tempat Firas tempat tidurnya Nabi. Pas di situ tempat tidurnya Nabi, bawahnya jadikan sebagai makamnya. Catatan kaki dua, di sini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di Jami' dan hadis di atas sanatnya ada Abdurrahman bin Abu Bakar al-Maliki yang dia taif akan tapi hadisnya sahih karena sejumlah penguatnya penjelasannya posisi para sahabat tentang pemakaman Nabi ada ada dua dua sisi. Yang pertama, apakah Nabi dimakamkan ataukah tidak? Itu diperselisihkan. Setelah itu, jika Nabi dimakamkan di tempat manakah Nabi dimakamkan? Dan perselisihannya adalah satu hal yang wajar karena ini kejadian pertama. Dia belum pernah dialami oleh para sahabat wafatnya seorang nabi ini gimana perlakuannya gimana perlakuan yang semestinya diberikan Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu kalimat yang aku betul-betul ingat. Ini litakin untuk menegaskan berita dan menegaskannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah Allah mewafatkan seorang Nabi kecuali di tempat yang Allah ingin agar dia dimakamkan di situ dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan wafat di rumah Aisyah radhiallahu anha di tempat tidurnya Aisyah maka para sahabat sepakat berdasarkan hadis ini wa dan ila hati riwayat dan bersandarkan pada riwayat yang dikutip oleh Siddiqul Ummah radhiallahu anhu untuk memakamkan Nabi di tempat di situ tempat tidurnya Nabi maka Abu Talha kemudian membuat kalian di bawah tempat tidur Nabi yang Nabi wafat di atasnya kemudian Nabi nantinya dimakamkan di situ maka tukang gali kuburnya adalah Abu Talha radallahu anhu demikian kita lanjutkan pada Isya Wassalamualaikum ala wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa wasallam Kemuslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah <clears throat> Kita lanjutkan pada hadis yang ke-390 dari Sufyan al thawri dari Musa Ibnu Abi Aisyah dari Ubaidillah Ibn Abdillah dari Ibn Abbas dan Aisyah. Sesungguhnya Abu Bakar kembali menjemput Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal dunia. Hadis ini juga diatkan oleh Al Bukhari. Maka Abu Bakar radhiallahu anhu ketika Nabi wafat itu ada di rumahnya di daerah Al Aliyah di, iya, iya. di satu bagian, satu wilayah di kota Madinah atau di daerah Madinah yang itu cukup jauh dari masjid. Lantas orang-orang mengirim utusan kepada Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar datang, orang-orang masih ramai berkumpul di sekitar rumah Aisyah. Abu Bakar lantas minta untuk dilapangkan jalan. Dan Abu Bakar masuk, Nabi dalam keadaan ye, ya, jenazahnya ditutupi kain. Nabi singkap kain penutup dari wajah Nabi dan Abu Bakar yakin kalau Nabi telah meninggal dunia. Maka Abu Bakar meletakkan mulutnya di dahi Nabi. Di antara dua mata kekasih hatinya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tepatnya di dahinya. Dia cium Nabi dengan ciuman perpisahan. Dan bisa kita ambil faedah dari hadis ini bolehnya mencium mayit Iya, dan e, semisal seorang juga diperbolehkan mencium kening e, bapaknya ataukah ibunya atau seorang ulama setelah wafatnya. Yang ini dilakukan ala sabili sebagai bentuk perpisahan untuk beliau. Catatan kaki dua, Sabtu Razak menuliskan kesan beliau atau satu hal yang berkesan di hati beliau. Wakobal tu dan aku telah mencium kening alimul ummah Samahatul Imam Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala setelah beliau wafat. Dan aku lihat pada wajah beliau terdapat cahaya ke keindahan satu hal yang mencengangkan orang yang memandanginya. Dari Aisyah Anak Abu Bakar bersama Abu Bakar masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi wafat Nah, Abu Bakar meletakkan mulutnya di antara dua mata Nabi dan meletakkan dua tangannya pada dua hasta Nabi dan eh, Abu Bakar mengatakan wa nabiyah tuh nabiku wa sofia tuh wanita adro lelaki atau kemudian manusia pilihan wa khalilah tuh kekasih Allah. Hadis ini juga oleh Abu Dawud. Hadis ini semangat dengan hadis sebelumnya cuma ada tambahan yaitu Abu Bakar meletakkan dua tangannya pada dua hasta Nabi. Seakan-akan Abu Bakar memeluk Nabi kemudian mengucapkan kalimat ini wa nabiyya wa safiyya wa khalilah. Ini adalah kalimat kata-kata yang menunjukkan ta'allumin hati yang terasa sakit, tawajuhin hati yang terasa sakit karena ditinggal Nabi SAW alaihi wasallam. Namun di riwayat ini di sananya terdapat Yazid bin Babnus dia makbul jika memiliki penguat. Jika tidak memiliki penguat, hadisnya lembek alias dhaif. Kemudian dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan di hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah atau aminha kulushay semuanya bercahaya dan tentang hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adlama minha kullu semuanya gelap. Pemanafatna dan kami tidaklah mengibaskan tangan kami minatorob dari tanah baina dan subuh kami saat e, memakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta angkarna kulubana sampai kami tidak mengenali hati kami sendiri. Di sini Anas bin Malik menggambarkan di hadis ini bagaimanakah emosi hati para sahabat. Ya, rasa sakit jiwa mereka, beratnya permasalahan menurut para sahabat radhiyallahu anhum dari wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wahuqa dan berhak dan layak bagi mereka untuk seperti itu. Maka Anas menyebutkan perbandingan antara hari di ya, munculnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diri beliau yang mulia masuk ke kota Madinah dan di hari di ya, dicabutnya ya, roh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di hari Nabi masuk kota Madinah semuanya bercahaya. Di hari Nabi wafat semuanya gelap. Maka dalam kalimat ini terdapat e, isinya adalah ngerinya masalah ini, betapa besarnya permasalahan yang menimpa manusia di seluruh penjuru Madinah. Jadilah mereka hidup menjumpai fajiatan satu musibah yang merupakan kubur al musibah yang paling besar. Adlamat al-ardu fi ayunihin sehingga bumi itu terasa gelap dalam pandangan mata mereka. Karena demikian rasa sakit itu demikian luar biasa di hati mereka tidak cukup kami memakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu artinya setelah memakamkan Nabi tidaklah kami mengibaskan tanah mengibaskan tangan dari tanah setelah memakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kami tidak mengenali hati kami artinya seakan-akan mereka tidak mengenali hatinya sendiri karena demikian sakitnya dan susahnya bukan karena mendustakan dan meragukan dan kematian Nabi bukan pula karena lemahnya iman. Dan para sahabat memakamkan Nabi adalah di antara bukti kalau Nabi betul-betul wafat. Di sini terdapat bagi orang yang masih punya anggapan Nabi tidak meninggal dunia. Ilaukan karena karena jika demikian itu benar, niscaya makna hal ini para sahabat Nabi nabinya dalam keadaan hidup-hidup. Dan tentu tidak ada seorang pun yang berakal yang mengatakannya. Oleh karena itu maka Nabi telah meninggal dengan kematian yang hakiki. Ya, kematian yang hakiki kalau dari sudut pandang kehidupan dunia. Akan tapi tetap hidup di kuburnya namun ingat kehidupan alam barzakh yang ini berbeda dengan kehidupan dunia. Ada selanjutnya dari Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW wafat pada hari Senin. Catatan kaki hadis ini juga dilihatkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya sanadnya ta'if karena ada Amir bin Saleh bin Abdullah bin Urwah bin Zubair. Dia seorang yang matukul hadis, berarti ta'if jiddan. Akan tapi makna hadis ini benar karena terdapat banyak hadis yang semakna. Fihi isi hadis ini menentukan menegaskan hari wafatnya Nabi SAW alaihi wasallam yaitu hari Senin. Jadi satu hal yang ijma Sekaligus hari Senin adalah hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin wa maka dari kalium dan Nabi tetap e, berada di hari itu belum dimakamkan walailatul thulatha dan malam Selasa wa tufina minal laili dan Nabi dimakamkan hari Selasa malam Rabu. Ya, malam di malam harinya yaitu malam Rabu. Sufyan mengatakan, yang lain mengatakan yusma'u sautul masahi maka terdengar suara mungkin sejenis cangkul di akhir malam. catatan kaki satu Ja'far bin Muhammad ya, sama dengan Ja'far As-Sadiq dari ayahnya ayahnya berarti Muhammad bin Ali Bakir Ali Bakir itu adalah Ali Zainal Abidin ya, Ali Zainal Abidin adalah anaknya Husain bahwa minat tabi'in statusnya tabi'in tentu tidak menyaksikan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Muhammad bin Ali Zainal Abidin tidak menjumpai wafatnya Nabi sehingga statusnya mursal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimakamkan Lailatul Arbi'a malam Rabu. Terdengar suara masahi, masahi alat untuk e, yang bihi at atau minal hadid, alat dari besi yang dipakai untuk menarik tanah, ya semacam cangkul. Eh, para ulama sebagian ulama menyebutkan bahasanya pemakaman itu tertunda sampai waktu ini dia tamakan nasu minas salati alaihi di antara sebabnya untuk memberikan kesempatan pada banyak orang mensolati jenazah Nabi karena mereka mensolati jenazah Nabi dengan auzaan terpecah-pecah di rumah uh, ibunda Aisyah dan rumah ibunda Aisyah itu tidak bisa memuat kecuali orang sedikit. Ya sehingga kalau kemudian ada seribu orang begitu saja itu sudah perlu waktu yang panjang untuk eh, proses sholat jenazah. Hadis ini mursal akan tapi dalam musnad Imam Ahmad terdapat riwayat dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan kami tidak mengetahui dimakamkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai aku mendengar suara semacam cangkul di akhir malam dan itu adalah malam Rabu. Kemudian dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Dia mengatakan Rasulullah Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin Dan dimakamkan pada hari Selasa Abu Isa Atirmi mengatakan ada sini gharib ya, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf adalah tabi'in tidak menjumpai wafatnya Nabi. Sehingga di sini taif secara sanad dan matan. Taif secara sanad karena dia mursal. Ditambah ada Abdul Aziz bin Muhammad adalah Wurdi dan dia sodok. Bahkan hadis min kutubi ghairihi karena dia membawakan hadis dari buku catatan orang lain sehingga salah. Ada juga Salim bin Abdullah Al-Qadi dan dia adalah seorang yang satu yukhti Ya, secara matan karena dia menyelisih yang valid bahasanya Nabi SAW tidak dimakamkan di hari Selasa, namun malam Rabunya. Selasa malam Rabu. Kemudian ada hadis panjang sehingga kita langsung baca sarahnya. Hadis ini dari Salim bin Ubaidillah karena lau sohbah dia adalah sahabat Nabi dan disebutkan juga kalau dia adalah ahli sufah hadis yang panjang Jami memuat sejumlah poin berkenaan dengan berita wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan Rasulullah saw Alaihi Wasallam pingsan dia saat sakit faafaqa lantas yuman irma artinya kehilangan al waiyah kesadaran sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu urmia pingsan disebabkan demikian beratnya rasa sakit, wal wajah dan rasa sakit. Kemudian Nabi siuman dari pingsan ini dan bertanya apakah waktu sholat telah tiba. Ini adalah kalimat tanya cuma tidak memakai ini alat untuk tanya atau kata tanya. Kalau kita munculkan maka hal hatta waktu salat. Apakah waktu salat telah tiba? Istrinya mengatakan iya. Maka ini menjelaskan kepada kita kedudukan salat dalam agama Allah Jalla wa Ala. Salat adalah tiang agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau yahumuhu memikirkan urusan kaum muslimin banyak berurusan, namun beliau tidaklah bertanya ala ithri setelah pingsan kecuali tentang salat. Dan Umar yang merupakan lulusan dari sekolah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala dia ditusuk, ya, yang menjadi sebab wafatnya Umar, karena yurma alai ya, karena dampak tusukan tersebut terkadang pingsan, jika bangun, jika siuman, maka yang ditanyakan asolan nasu. Apakah orang-orang sudah pada sholat? Kita lihat Salat adalah perkara yang menyibukkan jiwa-jiwa mereka Nabi dan para sahabat Sehingga salat itu mengambil posisi perhatian punya satu hal yang mereka perhatikan dan mereka perhatikan dan hati mereka Nabi dan para sahabat betul-betul tergantung di masjid maka Nabi katakan perintahkan Bilal supaya beradaan perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami orang-orang Sholat linnas sama dengan sholat binas artinya imaman jadi imam. Dan kalimat ini menunjukkan kedudukan Abu Bakar radhiallahu anhu al aliyah yang tinggi. Karena Nabi saw memilih Abu Bakar dari sekian banyak sahabat sebagai imam sholat kaum muslimin, pemimpin kaum muslim dalam masalah agama yaitu sholat. Dan Umar pun beralasan dengan hal ini kepada Ansar saat Sakifah hari pemilihan khalifah Saqifah Bani Sa'idah Umar mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridho dengan Abu Bakar untuk memimpin agama kita, yaitu sholat. Tidakkah kita ridho Abu Bakar untuk memimpin urusan dunia kita? Maka Aisyah mengatakan sesungguhnya ayahku seorang yang asifun, seorang yang seorang yang lembut mudah menangis. Raqiqut tabai lembut hatinya. Ya, Sari abarah, abarah air mata. Cepat keluar air matanya. Seorang yang lembut ya ta'athar bisu'a mudah terpengaruh. Nampak mudah terpancing emosinya. Emosi sedih, emosi menangis. Maka kemudian Ibunda Aisyah mengatakan jika dia koma dari maqama berdiri di tempat imam, maka dia akan menangis. Fala yastatiu maka dia tidak mampu, tidak mampu untuk memimpin sholat. Seandainya engkau perintahkan yang lain. Dalam sebagian riwayat, Aisyah mengatakan, perintahkan Umar supaya jadi imam untuk banyak orang. Bahkan Aisyah eh, ngomong kepada Habsah umul mukminin supaya ngomong kepada Nabi dalam masalah ini. La'allahu mudah-mudahan Nabi menerima usulan. Namun kullama afaqa setiap kali Nabi siuman dari pingsannya Nabi katakan perintahkan Bilal untuk beradat, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Dan keduanya mengatakan Abu Bakar seorang yang lembut hatinya. Jika dia berdiri di tempat imam, dia akan menangis sehingga dia tidak bisa jadi imam. Seandainya Anda perintahkan yang lain saja. Maka tatkala dua orang ini yaitu Aisyah dan Hafsah pula balik ngomong seperti itu kepada Nabi, akhirnya Nabi mengatakan perintahkan Bilal untuk beradan, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Kalian ini suahib atau suahibat Yusuf. suahibat jamaknya suahib, maka suahibat adalah jamaknya jamak. Ya, sebagaimana tuqah Jamaknya jamak. Tarik jamaknya turuk. Ya, eh, dijamakan lagi dengan turukat. Nabi mengatakan iyakum banjulusa fiturukat. Janganlah kalian duduk di pinggir jalan. Artinya kalian Aisyah dan Hafsah kalian semisal kawan-kawannya perempuan-perempuan kawannya Yusuf. Yaitu kisah Nabi Yusuf. Sisi kemiripan bahasanya masing-masing dari dua perkara ini menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu. Ya, maka perempuan-perempuan temannya Zulaikha mengatakan begini-begini e, bahasanya bahasanya Imratul Aziz itu uh, e, perlebihan cintanya sama Yusuf. E, yang nampaknya celaan padahal ada maunya. Ya, padahal ada maunya. Ya, maka kesamaan antara ini dengan itu adalah idharu syai' wa ikhfahu syai' menampakkan sesuatu beda dengan yang disembunyikan meskipun permasalahannya lain maka Aisyah menampakkan bahasanya ayahnya seorang yang lembut dan dia menyembunyikan maksud hatinya bahasanya dia kasihan dengan bapaknya jika dia berdiri di tempat itu ada juga ulama yang menjelaskan dan badan yang dimaksudkan Aisyah adalah mendapatkan penegasan dari Nabi. Ya, penegasan dari Nabi kalau Abu Bakar yang diminta jadi imam, bukan hanya sekali. Buktinya sampai bolak-balik tetap Abu Bakar. Ya, itu yang diinginkan oleh Aisyah. Alasan dia seorang yang lembut udah nangis baca Al-Fatihah e, itu dia tidak akan bisa memimpin karena Al-Fatihahnya tidak terdengar karena tangisan Abu Bakar. Namun yang diinginkan oleh Aisyah mendapatkan penegasan, bukan hanya sekali. Ini kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa enteng. Ya dibantah al amri setelah kejadian itu Nabi merasa nasyatan, energik dan punya kemampuan untuk pergi mimpin sholat. Maka marilah kita renungkan perhatian yang luar biasa tentang masalah sholat. Beda dengan kondisi banyak orang yang mereka tinggalkan sholat karena disibukkan dengan sedikit kesibukan. Ya, yusrifum ya, anha mereka tinggalkan sholat ya, gara-gara atfahus sawarif ya, eh, pembelok yang paling remeh tidak punya kepedulian dengan sholat. Bahkan banyak dari orang tidak memberikan untuk sholat kecuali sisa waktunya. Dan itu pun tidak perhatian dengan sholat. Maka ketika ada sedikit sakit semacam pilek yang ringan atau sedikit capek sudah kemudian ya takhalaf anis sholat meninggalkan sholat atau meninggalkan sholat jemaah beralasan kalau dia sakit lain hanya dengan seorang di zaman sahabat radhiallahu anhum. Ada yang didatangkan dipapah dua orang di antara dua laki-laki supaya bisa ikut sholat berjamaah. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiallahu taala anhu dalam berat Muslim. Maka Nabi katakan lihatkan untukku siapa yang bisa memapahku yang aku bisa bertopang padanya. artinya carikan untukku orang yang aku bisa bertopang padanya. Karena Nabi ingin sholat di masjid. Maka datanglah Barirah bekas mudanya Aisyah dan dia Habasyah dan seorang yang lain. Ya, dalam sebagian riwayat ditegaskan namanya adalah Naubah yang dia juga budak. Maka Nabi bertopang pada keduanya dan keduanya e, pergi bihi membawa Nabi ke masjid. Terdapat dalam red Muslim Nabi bertopang pada pamannya Al Abbas dan lelaki yang lain yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka dua riwayat ini kita kompromikan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertopang pada Naubah dan Barirah radhiallahu anhumah sampai pintu masjid. Kemudian yang melanjutkan adalah Abbas dan Ali sampai tempat di dalam masjid. Atau kita kompromikan dengan ta'adudul kisah Kejadiannya tidak hanya sekali Maka Abu Bakar ketika melihat Nabi Maka dia bermaksud untuk mundur Ya, ya, ini artinya Sayyidina Abu Bakar lama hahu. tatkala melihat sekilas bahasanya Nabi datang maka dia anda mundur ke belakang ya ta'akhir ma'annas mundur bersama ya, para sahabat fisab sehingga berada di saf supaya Nabi ini jadi imam dan Nabi berisyarat pada Abu Bakar supaya tetaplah di tempatmu sampai Abu Bakar menyelesaikan salatnya Nah tentang kasus ini, apakah Nabi uh, uh, sholat dalam kasus ini sebagai imam ataukah makmum? Maka di antara ulama ada yang mengatakan Nabi sholat jadi imam mengimani Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar jadi imam untuk para sahabat yang lain. Namun ada ulama juga yang mengatakan Nabi sholat sebagai makmum. Dan terdapat dan sebagian riwayat Nabi didudukkan di sholat itu ketika itu di sebelah kirinya Abu Bakar. Wawa yukawi riwayat ini menguatkan Bahasa Nabi imam bagi Abu Bakar. Bahwa imam dinas dan Abu Bakar imam bagi banyak orang. Maka jadi, Nabi jadi imam dalam posisi duduk, Abu Bakar berdiri dan para sahabat juga berdiri. Ya, ini dalil yang Imam Syafi'i rahmatullah alaih untuk mengatakan bahasanya perintah agar makmum itu salat sambil duduk ketika imamnya salat dalam keadaan duduk itu mansuh. Itu mansuh sehingga ya, hukum yang muhkam, hukum yang permanen ketika imam itu salat ya, dalam posisi duduk karena sakit maka makmum yang mampu berdiri tetap wajib berdiri itu pendapat Al-Imam Syafi'i dalam masalah ini. Karena hadis yang memerintahkan untuk duduk ketika imam sholat sambil duduk dinasak dengan kejadian ini yang ini merupakan di akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Imam Ahmad itu mengambil metode jamaah, mengambil metode jamak hadis ini dengan cara jika imam itu sholat sambil duduk sejak awal sholat, maka makmum harus duduk. Tapi kalau imam itu sholat sambil duduk sudah di tengah-tengah sholat seperti kasus ini, karena sholat sudah dipimpin oleh Abu Bakar di tengah-tengah sholat datang Nabi jadi imam. Maka imamnya duduk di tengah-tengah sholat. Ya, posisinya di tengah-tengah sholat. Ya, maka Eh, kalau imam itu duduk e, ketika di tengah-tengah sholat maka makmum tetap berdiri. Thumma kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kata-kata thumma menunjukkan jeda yang panjang. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diwafatkan di ketika itu, namun Nabi kembali ke rumah Kemudian Abu Bakar sholat menjadi imam pada memimpin para sahabat di sebagian sholat sampai akhirnya Nabi wafat di waktu tua hari Senin. Maka mulailah orang ngobrolkan tentang wafatnya Nabi. Di antaranya ada yang mengakui, di antaranya ada yang masih bertanya-tanya. Umar mengatakan, Wallahi demi Allah, tidak aku mendengar ada orang yang bilang kalau Rasulullah wafat kecuali kupenggal dia dengan pedangku ini. Karena ini sangkaan dari umat bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma pingsan dan dia akan siuman mimpati setelahnya. Dan adalah para sahabat itu umiin, artinya tidak membaca dan menulis. Semawadha kemudian dijelaskanlah maksudnya maksud kalimat umiin di sini. Lam yakun fihim nabiun kebelau. Tidak ada nabi sebelum itu. Jadilah mereka dalam perkara yang membingungkan mereka lil royah betul-betul membingungkan. Datang pada mereka satu musibah yang membuat mereka tercengang, nggak bisa harus ngapain, bingung. Toshat al ukul sehingga akal banyak orang itu jadi ringan, tidak lagi berat. Artinya artinya tidak bisa mikir. Wa ila laukana fim nabiyun kepada seandainya pernah ada tengah-tengah orang Arab sebelumnya wantahat hayatu bil wafati dan akhir eh, berakhir kehidupannya dengan kematian la alimu mereka misalnya mereka mengetahui nikah dari kejadian masa lalu bahasanya kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kasus Nabi sebelumnya. Nah, di dunia Arab di masa Arab tidak ada Nabi sebelum itu. Fa'amsaka anasuk maka manusia pada diam Artinya kafu pada diam setelah Umar ngasih pengumuman itu. Nah, Umar serius. Siapa yang berani ngomong Nabi wafat, saya penggal sungguhan. Akhirnya pada pilih diam. Fakalu mereka mengatakan, Ya, ya Salim bayi Salim Orang-orang berkata kepada Salim Rabi berita ini Pergi temui sahabat Rasulullah Yaitu Abu Bakar Undang beliau maka uh, eh, istimewa sahabat maka di sini kita jumpai kesepakatan sahabat bahasanya dalam situasi ini yang dipanggil adalah Abu Bakar. Panggil Abu Bakar. Ma'ana fihim padahal di tengah-tengah mereka ketika itu ada sejumlah yang ahli fikih uh, ada ahli fikih wal mulazamah dan orang yang senantiasa mengikuti Nabi pilihan para sahabat semacam ini menjelaskan kedudukan Abu Bakar yang tinggi dan pengetahuan mereka tentang kemuliaan Abu Bakar dan kedudukannya. Ya, wahai Salim, pergilah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal semuanya ada sahabat Nabi. Maka ini adalah dalil yang lain menunjukkan istimewanya Abu Bakar. Maka di tengah-tengah para sahabat, jika dikatakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah kemudian terpetik di benak kecuali itu adalah Abu Bakar. Di antara para sahabat, ketika disebut sahabat Rasulullah, artinya Abu Bakar. Ini menunjukkan istimewanya Abu Bakar di sisi Nabi. Bahwa ashabi al-wahid dan Abu Bakar adalah sahabat satu-satunya yang ditegaskan ala wasfihi dengan label sahabat dengan label sahabat Nabi dalam Al-Quran Tanya ini ketika dia bersama ketika dua orang itu mafil ketika keduanya yaitu Nabi dan Abu Bakar di dalam gua yaqulu li sahibihi ya. dia berkata kepada sahabatnya mungkin karena ayat ini maka di kalangan para sahabat ketika disebut sahabat Rasulullah itu artinya Abu Bakar. Letahzan Allah ma'ana. Jangan sedih Allah bersama kita. Maka Salim mengatakan aku datang Abu Bakar dan dia di masjid. Lalu aku mendatanginya dalam keadaan aku menangis. Kenapa menangis? Dahisyat, ayat mutahayiran, Orang bingung, Muta'aliman, orang yang sakit hatinya daripada Eh, mafjuan orang yang menerima musibah min haulil masab karena demikian ngerinya musibahnya eh, maka lihat maka tatkala Abu Bakar melihatku dia langsung Abu Bakar mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat karena Abu Bakar menyadari bahwa waktu itu adalah waktu semakin parahnya sakitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perhatikan Salim tidak berani mengatakan iya Karena Umar melarang untuk mengatakan Nabi wafat Dan Umar telah bersumpah Siapa yang bilang Nabi wafat akan dipenggal pakai pedangnya Umar Falidhalika qala Oleh karena itu jawaban Salim ketika ditanya Apakah Rasulullah wafat? Jawabannya malah mengutip perkataan Umar Inna Umar yakul Umar bilang Tidaklah aku mendengar ada seorang yang bilang Kalau Rasulullah wafat Kecuali ku penggal dia pakai pedangku ini Akhirnya Abu Bakar berkata kepadaku Yaitu Salim Ya sudah berangkat Fantolak maaf Aku berangkat bersama Abu Bakar Datanglah Abu Bakar dan manusia Masuk pada Menemui Rasulullah SAW Artinya tazahmu Mereka berdesak-desaan di rumah Nabi Maka Umar Abu Bakar mengatakan, sekalian manusia, afri juli, dibukakan jalan untukku, lapangkan li al majal, ruang untukku." Maka mereka kemudian me, ye, melapangkan jalan untuk Abu Bakar. Fasahu lawan majala, mereka lapangkan ruang untuk Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar, ya, fa'akabba alaihi, kemudian beliau telungkung pada Nabi pemasau dan menyentuh Nabi meletakkan tangannya pada jasad Nabi dan lihat mujarrati ma'il dengan semata-mata tangan beliau menyentuh badan Nabi Abu Bakar lantas membaca ayat inna kamayitun wa yunnahu mayitun artinya Abu Bakar yakin kalau Nabi telah meninggal dunia Kemudian orang-orang pun bertanya, wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat? Abu Bakar mengatakan, nah. Fa'alimu an, an qad sadaqa. Maka mereka pun meyakini, mereka pun sadar bahasanya Abu Bakar benar. Saat itulah tahakkukul jami semua orang memastikan watayakun dan yakin kalau Nabi telah wafat. Sama kemudian Abu Bakar keluar setelah itu ke masjid. Orang-orang berkumpul mendekat ke arah Abu Bakar. Dan Abu Bakar menyampaikan ceramah pada banyak orang satu ceramah yang luar biasa. Isi ceramahnya meneguhkan para sahabat meneguhkan tauhid dan iman. Fiha isi khutbah tersebut penjelasan tentang permasalahan, menjelaskan tentang realita dan sunatullah yang telah berlaku untuk semua manusia. Maka beliau mengatakan dengan hati yang kuat, meskipun haulil masal musibahnya demikian mengerikan. Dengan hati yang kuat beliau mengatakan, "Amma ba'du fa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad maka sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Beliau mengatakan qad mata dengan tauhid yang memiliki faedah meniadakan keraguan. Jangan ragu, beliau telah meninggal. Siapa yang menyembah Allah maka dia dan yang hidup dan tidak mati. Maka perkara yang paling besar yang jadi perhatian setiap umat dalam musibah ini adalah perhatian yang paling besar yang dimiliki oleh nabinya, nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh hidupnya yaitu mengesahkan Allah Jalla wa Masalah yang butuh, masalah ibadah. Itu yang disebut pertama kali. Itu yang disebut pertama kali fahamkan ya butuh masalah ibadah ya dibahas masalah tauhid itu keesaan Allah Jalla wa Ala umur wa matalib karena dia adalah pondasi segala urusan dan ya, keinginan dan atau cita-cita yang paling agung atau tujuan yang paling agung. Maka Allah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum Zat yang hidup, zat yang mengurusi dirinya dan makhluknya Kehidupan Allah Jalla Jalalu Tidaklah didahului dengan ketiadaan Dan tidak akan ya, ditimpa kefanaan dan selama hidupnya Allah tidaklah ya dari harta timpa naksun kekurangan dalam hidupnya. Adapun selain Allah maka dia adalah boleh jadi makhluk hidup yang nanti akan mati atau makhluk hidup yang telah mati ataukah benda mati yang tidak memiliki kehidupan maka Abu Bakar Siddiq anhu memulai dalam situasi ini mengokohkan tauhid karena jika tauhid telah kokoh telah bagus maka segala urusan setelah itu akan kokoh dan baik. Maka tauhid itu adalah tempat mengadu manusia, tempat sandaran manusia ketika terjadi musibah. Ketika kemudian kondisi susah, indah syada'id ketika kondisi sulit. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala Wa ma Muhammadun ila rasulun Qad khalat min qablihi rusul Afa immata ukutilan kulabatum ala aqabikum Wa ma yang qalib ala aqibai Falayatullaha syai'a Wa isajidillahu syakirin Tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul telah berlalu sebelum Muhammad banyak Rasul. Apakah jika dia mati atau terbunuh kalian murtad ke belakang? <clears throat> Siapa yang berbalik ke belakang yaitu murtad, maka dia tidaklah memberikan madarat pada Allah sedikit pun dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan Ibn Abbas radhiallahu anhu mengatakan, "Wallahi demi Allah, laka anan nasa lam ya'lamu anna Allah anzalatil ayata hatta talaha Abu Bakr." demi Allah seakan-akan para sahabat seluruhnya tidak ada yang tahu kalau Allah pernah menurunkan ayat itu kecuali setelah dibacakan oleh Abu Bakar. Maka istihdar, istihdar itu ingat. Maka Abu Bakar bisa ingat ayat ini di sikon ini, fi hadal mukif di sikon ini. Pada saat semua sahabat lupa, watathbituhu eh, fi khutbati dan bagaimanakah Abu Bakar eh, eh, menegaskan atau kemudian mengokohkan hati para sahabat dalam khutbahnya adalah taufik dari Allah. Dan setelah ceramahnya Abu Bakar, orang-orang pun mengulang-ulang ayat tersebut di seluruh penjuru Madinah. Mereka membaca ayat tersebut seakan-akan baru turun di hari itu. Sampai-sampai sejak Umar Radulah anhu yang tadi mengatakan Siapa yang mengatakan kalau Nabi mat wa, meninggal dunia akan aku penggal dengan layakku Asbahayakulu setelah mendengar ceramahnya Abu Bakar Umar mengatakan Wallahi demi Allah mahuwa tidaklah yang terjadi kecuali aku mendengar Abu Bakar membaca ayat tersebut Lantas aku pun menyadari Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul telah meninggal dunia. Hatama tukiluni kejelaya, Sampai dua kakiku tidak bisa menopang badanku. Hatta hawa itu ilal aldi, Sampai aku tersungkur ke tanah. Lemes kaki beliau menyadari satu realita yang sangat menyedihkan lemes sampai ye, ya, kemudian Hawa itu ayat sakoto, Aku jatuh ke tanah. Ini semua kaumah dari Allah untuk sedikit umat. Untuk Abu Bakar. Watazbitan dan untuk menekukan Abu Bakar. Dan di sini nampaklah gamblang dia di depan ribuan orang mulianya Abu Bakar. Jadi, beliau punya sikap yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan itulah yang benar. Kemudian orang-orang pada mendekati Abu Bakar atau menunjukkan pada Abu Bakar pertanyaan. Mereka mengatakan, "Wahai sahabat Rasulullah, apakah jenazah Rasulullah disolatkan?" as atau alal mayit tentu solat untuk mayit, Solat jenazah adalah doa kebaikan untuknya dengan rahmat dan ampunan Allah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosanya dulu dan mata akhwat yang belakang. Maka apakah perlu sholat jenazah? Dalam keadaan maksud dari sholat jenazah adalah doa. Apakah mengatakan iya? Kemudian muncul dalam benak mereka pertanyaan yang lain. Kaifa? Gimana caranya? Kalau Abu Bakar mengatakan, nanti sekelompok orang masuk takbir dan sholat berdoa kemudian keluar. Kemudian masuk kelompok yang kedua Kemudian takbir, sholat, jenazah dan doa yang tentu di dalamnya ada doa kemudian keluar sehingga akhirnya masuklah semuanya artinya mereka masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada masuk kemudian menemui Nabi jenazah Nabi di rumah Nabi bergelombang-gelombang sesuai dengan apa yang cukup bagi tempat itu padahal tempat tersebut kecil sekali Kemudian yang sudah sholat kemudian keluar untuk masuklah faujun gelombang berikutnya sampai selesai. Dan ini diantara sebab yang menyebabkan kenapa pemakaman Nabi tertunda. Kemudian muskil atas mereka masalah memakamkan Nabi. Mereka bertanya, Wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah dimakamkan? Abu Bakar mengatakan iya. Di mana? Abu Bakar mengatakan di tempat Allah mau mencabut nyawanya. Kemudian Abu Bakar memberikan alasan dengan mengatakan bahwa Allah tidaklah memafatkan rohnya kecuali di tempat yang tayyib. Mereka pun menyadari bahasanya benar Abu Bakar benar. Wasabaqa dan telah lewat disebutkan bahasa Abu Bakar mengatakan aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kalimat yang aku betul-betul ingat. Tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali tempat yang Allah ingin agar sang nabi itu dimakamkan di situ. Maka di sini Abu Bakar sehingga Abu Bakar menggabungkan antara dalil dan taklil, <clears throat> alasan logika. <clears throat> Alasan logikanya tidak Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang tayyib. Kemudian Abu Bakar memerintahkan mereka agar yang memandikan Nabi adalah Banu Abi. Iya, Banu Abi artinya asobahnya ini keturunan dari ayahnya Abu ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga yang memandikan adalah ibnu ammihi sepupunya Ali bin Abi Thalib kemudian dibantu oleh Banu Abihi ala dalika di kerabatnya yang lain untuk itu Nabi dikafani dengan tiga kain dari Yaman yang warnanya putih ya dia adalah kain suhuliyah yang berasal yang terbuat dari kapas tidak ada di sana e, pun jubah tidak pula ada sorban. Kemudian para muhajirin mereka kumpul bermusyawarah dan itu setelah debat dan wafat setelah wafat dan sebelum pemakaman. Mereka kumpul bermusyawarah tentang masalah pengganti Nabi. Mereka bersegera membahas masalah ini karena manusia tidaklah baik keadaannya tanpa ada pemimpin. Maka jika tidak ada di masyarakat pemimpin, maka mereka akan terpecah menjadi auzahid berkelompok-kelompok. Kemudian akan timbul di, di antara mereka alfitan, kerusuhan. Kemudian akan menjalarlah di tengah-tengah mereka perselisihan dan sengketa. Karena layaklah an-nasu karena orang itu tidaklah baik faudo kacau. Yeah. La tidak punya pemimpin. Wala surata dan tidak ada pemimpin hakikatnya ida juhaluhum satu. Jika yang bodoh itu yang jadi pemimpin. Para muhajirin khawatir orang-orang ansur kumpul sendirian kemudian memilih pemimpin dari mereka. Thumma qatabtuhu fitanun kemudian mulailah terjadi keributan dan problem yang tidak ada akhirnya. Maka bersegeralah muhajirin mereka berkata, muhajirin berkata pada Abu Bakar, berangkatlah bersama kami, temui saudara-saudara kita kalau ansar. Nudkhilhum ma'ana. Kita masukkan mereka bersama kita membahas masalah ini. Masalah pengganti Nabi. Artinya natadawalu kita akan memutar membicarakan perkara ini sawian bareng-bareng. hijau dan kita akan keluar dengan mengikrarkan salah satu ya tawallah yang akan dapat sebagai khalifah wal wilayah dan yang menjadi penguasa. Akhirnya muhajirin berangkat menuju ansar yang ada di tempat duduknya di tempat kongko-kongkonya Bani Sa'idah namanya Sakifah sehingga disebut dengan sebutan Sakifah Bani Sa'idah ya, ya bahkan dan Ansar mereka kumpul di Sakifah Bani Sa'idah Orang Ansar mengatakan melalui lisan Al-Habab Ibn Mundhir anhu dari Ansar satu pemimpin dari kalian satu pemimpin dan tentu jika ide ini dilaksanakan ini menyebabkan perpecahan di anaukat yusbihu fi kulli jama'atin karena masing-masing kelompok ada pimpinannya lais mu'adul akhir yang satu kemudian tidak mendengar pada yang lain namun Allah memberikan taufik pada Umar bin Khattab dan mengilhaminya dengan perkataan yang dengannya Allah satukan hati. Di mana Umar mengatakan, "Man siapa yang semisal hadats salas?" Ya, mislu hadats salasi. Artinya mata di sana ada tiga perkara besar. Fa'akhbiru dikabarkan aku, siapakah yang tiga perkara pemilik tiga perkara itu. Lantas Abu Umar membacakan pada mereka satu ayat. San senaini idhuma fil ghar id yakul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Terkumpul dalam ayat ini tiga poin. Yang pertama, San senaini idhuma fil ghar. Faman alladhi? Maka siapakah orang yang pernah memikul kesulitan? Wa tajashama al-ahwal. Yeah yang kemudian al-ahwal kengerian bersama Nabi filgar di gua. filgar sama di gua. Tajassama sebentar. Kemudian yang kedua, ityakul li sahibi tahzan. Artinya siapakah di antara sahabat yang ditegaskan oleh Al-Qur'an kalau dia adalah sahabat Nabi? Yang ketiga Inallah ma'ana. Liman hadil ma'iyah al-khasah Siapa yang kemudian mendapatkan kebersamaan istimewa Bersama sang Nabi Kebersamaan Allah yang istimewa bersama Nabi Maka jawabannya Tiga perkara ini semuanya hanya terkumpul pada diri Abu Bakar Ya, tajasama maknanya sama, tahammala, memikul. Al-ahwal kondisi yang lalu bersama Nabi. Thumma basata yadahu kemudian Umar ya, atau basata yadahu fabaya'ahu uh, eh, Kemudian Abu Bakar menjulurkan tangannya, lantas Umar membayatnya dan manusia pun membayatnya, bayat yang bagus dan indah. Artinya tidak ada perselisihan dan sengketa. Setelah itu orang-orang pun kumpul setelah itu di masjid Nabi. Maka diumumkanlah di masjid Nabi apa yang telah disepakati di Sakifah. Lantas majulah Ali bin Abi Thalib dan Azubair bin Awam, keduanya membayat Abu Bakar. Wabaya'a dan oleh amat atau sahabat, sahabat yang lain pun membayar Abu Bakar. Kemudian dari Anas bin Malik dari Thabit bin Bunani dari Anas bin Malik tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesusahan kematian yang beliau dapatkan, Fatimah mengatakan, "Wa karbah, betapa deritanya." Maka Nabi mengatakan, "Tidak ada derita bagi bapakmu setelah hari ini." Inna qad hadara min abika yang telah hadir dari ayahmu malaysa bitarkin minhu ahadan. Ya, yang dia tidak akan meninggalkan membiarkan siapapun. Itulah kematian. Yang malkiyah pada hari kiamat. Penjelasannya lama anak tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita kesusahan, kematian dan sakaratnya, maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan dan Fatimah ketika itu ada di dekat Nabi wakarba Betapa deritanya. Artinya itu derita yang sangat besar, kengerian yang besar. Dan ini adalah ungkapan ya tawajud merasa e, menderita dan merasa ya sedih pada hadis, hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dengan redaksi eh, wakar ba'abah artinya betapa besar derita yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala Allah dan boleh jadi redaksi ini yang lebih tepat mengingat sabda Nabi setelah itu tidak ada derita bagi bapakmu setelah hari ini. Karena derita yang dialami oleh para kekasih Allah dan manusia pilihan Allah itu berakhir dengan berakhirnya dunia ini telah datang pada bapakmu sesuatu yang tidak akan membiarkan siapapun. Maksudnya adalah kematian. Maka Nabi menghibur Fatimah dengan tiga poin. Poin yang pertama, Nabi hibur Fatimah dengan mengatakan tidak ada derita bagi apa bapakmu setelah ini. Yang kedua, telah datang pada bapakmu satu hal yang ya, tidak akan membiarkan siapapun. Artinya kematian. Ya Li'anna itu isinya bahasa musibah kematian itu bersifat umum fa idraku maka memahami kalau hal ini kalau kematian itu dialami oleh semua orang tentu meringankan kesedihan Fatimah. Kemudian uh, eh, al-muwafatu al qiyamah, berjumpa al-liqa'u al qiyamah. Akan ada ya kemudian hiburan yang ketiga nanti akan berjumpa pada hari kiamat yakuna ala khair dalam keadaan yang baik dengan izin Allah. Allah majma'an nabihi fi jannatika ya karim. Kemudian dari Ibnu Abbas telah menceritakan bahasa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maka al-hufaratani min ummati" Siapa yang memiliki dua anak yang meninggal duluan dari umatku, Adakhalallahu bihima al-jannata. Maka Allah akan masukkan dia ke surga dengan sebab musibah kematian dua anaknya. Aisyah bertanya, gimana kalau cuma punya farodot satu anak yang meninggal dunia dari umatmu? Nabi mengatakan siapa yang punya satu anak Demikian juga siapa yang punya satu anak Ya muwafaqatu Wahai wanita yang mendapatkan taufik Aisyah bertanya, siapa yang tidak kemudian punya farotan, anak yang mendahuluinya dari umatmu? Kalau Nabi mengatakan maka aku akanlah adalah pendahulu bagi umatku. La yusabu bimithli. Mereka tidaklah mendapatkan musibah sebesar musibah kematianku catatan kaki hadis ini juga dilihatkan oleh Adirmiti di jami'nya di sanadnya terdapat pembicaraan karena di sanadnya terdapat perawi bernama Abdul Rabbi bin Barik Al-Hanafi dan dia sodok yakrib oleh karena itu hadis ini dicacat oleh Tirmidzi di jami' Tirmidzi dengan beliau katakan ada hadisun gharibun ay da'ifun Al-Farad aslinya adalah orang yang mendahului rombongan dam ya, mendahului rombongan hatta yaralahu al-makan al-munasib untuk mencarikan tempat yang cocok istirahat bagi rombongan tersebut. Itu makna al-farad. Dia yang duluan, maju duluan, carikan tempat yang cocok untuk istirahat rombongan musafir ini. Atau kemudian uh, rombongan mereka ini boleh jadi musafir, boleh jadi rombongan orang Arab badui yang cari tempat. Dan yang dimaksud di sini adalah anak yang meninggal dunia. Wal mana dan maknanya siapa yang dia memiliki dua anak yang meninggal dunia sebelum balik baik laki-laki ataupun perempuan lantas bersabar dan berapa hal Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan sebab musibah tersebut kemudian Ibnu Aisyah bertanya siapa yang cuma punya satu anak saja apakah tercakup padanya ganjaran tersebut ataukah dia tidak mendapatkan ganjaran itu maka Nabi katakan, semisal dia juga, dia dapat ganjaran seperti itu. Dan Nabi mengatakan dia ya muafakah. Artinya anti muafakatun, engkau adalah seorang wanita mendapatkan taufik bagi kebaikan. Kenapa? Taufik wali misli hati soal, taufik untuk bertanya dengan pertanyaan yang berfaedah semacam ini. Pertanyaan yang nafiah yang manfaat. Dan pujian ini tentu adalah keistimewaan untuk Aisyah radhiallahu anha. Dan Aisyah bertanya siapa yang tidak punya anak yang mati meninggal dunia? Famada sa'nu gimana nasibnya? Maka ini adalah tambahan antusias Aisyah dan keinginan baik Aisyah dan taufik dari Allah untuk Aisyah. Maka Nabi katakan anak fa'ana fartun li ummati. Lan yusabu bimisli. Ini yang jadi mahalus syahidnya. Lan yusabu bimisli mereka tidak akan mendapatkan umatku tidaklah mendapatkan musibah yang lebih besar daripada kematianku. Artinya musibah umat dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih besar daripada musibah seseorang karena kehilangan anaknya atau dua anaknya atau tiga anaknya atau sepuluh anaknya atau eh, oleh karena itu siapa yang mendapatkan musibah karena kehilangan salah satu dari bapak atau ibunya kalau salah satu saudara kandungnya atau salah satu anaknya atau yang lain maka di antara kiat untuk supaya bisa bersabar maka adalah dia ingat-ingat musibahnya dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah dia baca ya, di kisah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'innaha aqdamul masaib karena ini adalah musibah yang paling besar bagi seorang muslim Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.